beliau Dan orang-orang yang mengikuti mereka Sampai akhir zaman Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini adalah tentang fikih berdakwah di jalan Allah SWT. Fikih berdakwah di jalan Allah SWT. Yaitu tentang tata cara keutamaan dan sifat-sifat yang hendaknya dimiliki oleh seseorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perlu saya beritahukan bahwasanya kajian ini bisa juga didengarkan oleh ibu-ibu di musola wanita baik sebelah kanan maupun sebelah kiri. Dan kajian ini juga bisa didapatkan rekamannya di pintu nomor 17 dan bagi yang memiliki pertanyaan maka silahkan pertanyaan ditulis melalui kertas dan diajukan ke depan. Dan bagi yang belum memiliki kertas maka silahkan mengambil kertasnya di depan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang agung amalan yang utama Karena dakwah ini adalah pekerjaan dan tugas para Rasul Allah SWT Para utusan Allah Tugas utama mereka adalah mengajak manusia Mendakwai manusia ke jalan Allah SWT Dan pengertian dakwah secara bahasa adalah mengajak, menyeru berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala artinya adalah menyeru manusia kepada agama Allah. Menyeru manusia kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, menyeru manusia kepada agama Islam. Di mana ajaran Islam ini tertera di dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW jadi orang yang berdakwah kepada Allah SWT Artinya mengajak manusia Untuk berpegang teguh dengan agama Allah Yang tertera di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW Dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW Dan keutamaan dakwah Ini banyak Di antaranya bahwasanya orang yang berdakwah ucapan dia adalah ucapan yang paling baik Tidak ada ucapan yang lebih baik daripada ucapan seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih bagus ucapannya daripada orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? dan dia beramal saleh dan dia mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita bahasanya orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ucapan dia, perkataan dia adalah ucapan yang paling baik. Perkataan dia adalah perkataan yang paling baik. Kemudian di antara keutamaan dakwah adalah apa yang tercantum di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakanlah sesungguhnya ini adalah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Aku dan juga para pengikutku. Ini menunjukkan kepada kita bahasanya jalan dakwah ini adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga jalan orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Dakwah ini adalah jalan Rasulullah SAW dan juga jalan orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Oleh karena itu Allah mengatakan, Ana wa manitaba'ani. Aku dan juga orang-orang yang mengikuti aku. Artinya mereka berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas ilmu. Kemudian di antara keutamaan dakwah adalah apa yang tercantum di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, "Wa man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang mengajak kepada sebuah kebaikan, barang siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Barang siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang berdakwah. Artinya seandainya ada seorang mengamalkan apa yang disampaikan oleh dia, maka dia mendapatkan pahalanya. Orang tersebut yang mengamalkan tersebut mendapatkan pahala dan orang yang mengajarkan dia juga mendapatkan pahala. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan Man da'a ila huda Kana lahu minal ajri Mithlu ujuri Man tabi'ahu La yang kusudhalika Min ujurihim syai'ah Barang siapa yang Berdakwah Kepada petunjuk Maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya Tidak akan dikurangi sedikit pun dari pahala mereka Barang siapa yang mengajak kepada sebuah petunjuk Sebuah kebenaran Maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya Tidak dikurangi, dikurangi sedikit pun dari pahala mereka Jadi orang-orang yang mengikuti dia Mengamalkan apa yang dia sampaikan Mereka mendapatkan pahala Dan orang yang menyampaikan juga mendapatkan pahalanya Meskipun orang yang menyampaikan sedang dalam keadaan tidur meskipun orang yang menyampaikan tidak tahu apa yang dikerjakan oleh orang-orang tersebut. Bahkan meskipun orang yang menyampaikan tersebut sudah meninggal, maka dia akan tetap mendapatkan pahalanya selama ilmu dia diamalkan oleh manusia. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam, kota amaluh illa min thalath." Apabila seorang anak Adam meninggal, maka terputus amalannya kecuali dari tiga perkara. Di antaranya adalah ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang pernah diajarkan selama di dunia. Pernah dia mengajarkan Al-Qur'an, pernah dia mengajarkan Al-Fatihah. Selama Al-Fatihah tersebut dibaca oleh anak tersebut, maka dia akan mendapatkan pahalanya meskipun dia sudah meninggal. Nah, ini keutamaan orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa mendapatkan pahala yang besar. Hanya bermodalkan satu kalimat dua kalimat tetapi ketika kalimat ini disampaikan dengan ikhlas dan diamalkan oleh manusia maka dia akan mendapatkan pahalanya. Dan ini adalah keutamaan para ulama yang mereka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terkadang kita lihat secara dohir mereka terkadang ibadah kita mungkin secara dohir lebih banyak daripada mereka ya para ulama karena kesibukan mereka di dalam berdakwah sehingga mungkin mereka hanya bisa umroh dua tahun sekali tiga tahun sekali tapi sebagian kita mungkin satu tahun bisa dua kali tiga kali tapi mereka para ulama memiliki pahala yang besar karena mereka mengajarkan manusia kebaikan dan kebaikan tersebut diamalkan dan mereka pun mendapatkan pahalanya. Ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Dari sini kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah orang yang paling banyak pahalanya. Karena tidak ada sebuah kebaikan Yang kita kerjakan Kecuali itu adalah sumbernya dari Rasulullah SAW Kita bisa mengucapkan takbir Kita bisa mengerjakan sholat duha Sholat lain Sholat lima waktu Itu asalnya yang mengajarkan adalah Rasulullah SAW Selama itu kita kerjakan maka pahalanya akan mengalir kepada Rasulullah SAW Kita sadari atau tidak? kita kirimkan atau tidak maka itu akan mengalir kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu beliau pada hari kiamat akan mendapatkan kedudukan yang paling tinggi yaitu makaman mahmuda, kedudukan yang paling tinggi yang tidak akan ditempati kecuali oleh satu orang di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah di antara keutamaan dakwah di jalan Allah, pahalanya demikian besar. Kemudian beliau SAW mengatakan Wa man da'a ila dhalalah Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan Artinya mengajak kepada suatu yang menyelisih syariat Menyelisih agama Islam Kana alaihi minal ithmi Mithlu ujuri Mithlu athami Man tabi'ahu Maka dia akan mendapatkan dosa Orang-orang yang mengikutinya La yang kusudalika min athamihim syai'ah tidak akan berkurang sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Ini kebalikan dari yang pertama. Yang kedua, mereka mengajak kepada kesesatan. Baik kesesatan dalam akidah, kesesatan dalam ibadah, kesesatan di dalam muamalah. Maka orang yang mengikuti dia berdosa dan orang yang mengajak kepada kesesatan tersebut dia juga berdosa dan akan mendapatkan dosa orang-orang yang mengikuti dia para pengikutnya tentunya ini adalah bahaya yang besar bagi orang yang mengajak kepada kesesatan kita memikul dosa kita sendiri saja sudah terlalu berat bagaimana kita ditambah dengan dosa orang-orang lain Oleh karena itu hendaknya seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala berhati-hati. Jangan sampai dia mengajak manusia kepada kesesatan. Yaitu perkara yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia mengucapkan kecuali setelah dia yakin dalilnya dan jangan dia mengajak kecuali setelah dia mengetahui dalil-dalilnya. Berhati-hati di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala supaya dia tidak mendapatkan dosa dan juga tidak mendapatkan dosa orang yang mengikutinya. Di antara keutamaan dakwah adalah seperti yang dicantumkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, la Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Sungguh engkau, sungguh Allah SWT memberikan hidayah dengan dirimu seorang laki-laki itu lebih baik daripada humrun na'am Khomrun Am Ini adalah Onta yang paling mahal di antara orang Arab Kata Rasulullah SAW Engkau mendapatkan Engkau memberikan hidayah kepada seorang Allah SWT memberikan hidayah kepada seseorang Dengan tanganmu Meskipun satu orang Itu lebih baik daripada Onta yang paling mahal Artinya Yang namanya hidayah Ini tidak bisa diukur dengan dunia orang yang mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus maka dia telah beruntung di dunianya dan juga di akhiratnya. Ini adalah di antara keutamaan keutamaan berdakwah dan, dan di sana masih banyak lagi tentang dalil-dalil yang isinya adalah tentang keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hukum berdakwah. Hukum berdakwah adalah fardu kifayah pada asalnya hukum berdakwah adalah fardu kifayah yaitu kewajiban yang apabila dilakukan oleh sebagian orang maka gugur kewajiban tersebut atas yang lain. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan kepada al-ma'ruf yang benar yang baik dan melarang dari kemungkaran wa ulaika humul muflihun dan mereka adalah orang-orang yang beruntung Allah mengatakan di sini wal takum minkum hendaklah ada di antara kalian menunjukkan bahasanya yang namanya dakwah ini adalah fardu kifayah kalau sudah ada sebagian yang melakukan dakwah tersebut Maka gugur bagi yang lain Misalnya di sebuah daerah Ada beberapa da'i Ada beberapa juru dakwah Kalau sudah ada salah seorang yang berdakwah Maka kewajiban ini gugur bagi yang lain Menjadi sunnah muakkadah Hukumnya menjadi suatu yang sunnah saja Sunnah yang dikuatkan Seandainya dia berdakwah maka ini adalah sunnah muakkadah. Seandainya dia tidak berdakwah maka dia tidak berdosa. Kapan? Ketika dalam satu daerah itu banyak dai dan sudah ada sebagian yang sudah melakukan dakwah. Namun terkadang dakwah ini bisa menjadi fardu ain. Kapan itu? Ketika di dalam sebuah daerah tidak ada kecuali satu orang saja yang dia punya kemampuan untuk berdakwah. Maka dalam keadaan seperti ini fardu ain bagi dia untuk melakukan dakwah. Seandainya dia tidak melakukan tidak mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia berdosa. Karena dalam keadaan seperti ini hukumnya menjadi, menjadi fardu ain. Kewajiban yang harus dikerjakan oleh orang per orang. Kapan itu? Ketika dalam satu daerah tidak ada selain dia yang memiliki kemampuan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita mengetahui tentang keutamaan-keutamaan berdakwah dan juga hukum dakwah dan hendaknya seorang muslim dan juga muslimah berusaha untuk memiliki peran di dalam upaya dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sesuai dengan bidang masing-masing. Barang siapa yang memiliki harta dunia yang luas tapi tidak memiliki ilmu yang banyak, maka dia bisa membantu dakwah dengan hartanya. Seorang yang memiliki wewenang dan juga jabatan meskipun dia tidak memiliki ilmu yang banyak, maka dia bisa berperan di dalam dakwah dengan kewenangan yang dia miliki, dengan jabatan yang dia miliki. Seorang yang punya kekuatan fisik yang kuat, maka dia bisa berdakwah dengan fisiknya. Seorang ibu rumah tangga di dalam rumahnya juga bisa berdakwah. mendawai anaknya, mengkhidmah, memberikan pelayanan baik kepada suaminya yang sedang berdakwah Makanya adalah peran seorang muslim dan muslimah di dalam berdakwah. Jadi untuk menjadi seorang dai untuk menjadi orang yang punya pahala di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak harus menjadi atau tidak harus memiliki ilmu yang banyak. Tapi kita bisa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita masing-masing di dalam bidang kita masing-masing ya insya Allah kita juga akan mendapatkan pahalanya. Dan demikianlah para sahabat di zaman Rasulullah SAW. Ada di antara mereka yang punya harta, seperti Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, Abu Bakar As Siddiq. Mereka adalah orang-orang kaya di kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Khadijah demikian pula. Di awal Rasulullah SAW berjuang, betapa beliau butuh dengan harta yang mereka miliki sehingga mereka banyak mengeluarkan menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membantu dakwahnya Rasulullah SAW. Berapa orang yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq dari para orang-orang yang lemah dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan uang sendiri. Ketika Uthman bin Affan atau ketika perang Tabuk Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat untuk berinfak Akhirnya Uthman bin Affan menginfakkan hartanya yang begitu banyak sampai 200 onta 200 onta boleh infakkan di jalan Allah SWT Ini menunjukkan kepada kita bahasanya para sahabat radhiyallahu anhum semua mereka ingin berperan di dalam berdakwah di jalan Allah SWT dengan kemampuan masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah akhlak yang hendaknya dimiliki oleh seorang yang berdakwah di jalan Allah Swt. Akhlak dan juga sifat-sifat yang hendaknya dimiliki oleh orang yang berdakwah di jalan Allah Swt. Yang pertama adalah ikhlas. Karena Allah Swt. Dia mengharapkan dari dakwahnya ini pahala dari Allah Swt bukan mengharapkan pujian dari manusia atau pendengaran dari manusia atau pujian dari manusia. Jadi dia berdakwah hanya karena Allah Subhanahu wa taala lillahi taala. Karena dakwah ini adalah ibadah. Dan di antara syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lillahi dinul khalis." Ketahuilah bahasanya ibadah agama itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishal lahuddin. Dalam keadaan mengikhlaskan ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah adalah berdakwah. Ini harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak maka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Ana aghna syuraka'i an syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi in ghairi, taraktuhu wa syirkah." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang dia menyekutukan aku di dalam amalan tersebut, aku akan meninggalkannya dan juga kesyirikannya. Artinya orang yang berdakwah dan dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan pujian dari manusia atau hanya ingin mendapatkan pengikut yang banyak atau hanya ingin mendapatkan popularitas atau kesenangan dunia yang sementara maka yang demikian akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dakwahnya tidak diterima di sisi Allah ibadah tersebut tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman, berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah ini adalah jalanku, aku berdakwah kepada Allah. Ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah. Menunjukkan bahwasanya ibadah itu atau dakwah itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang dai tidak berdakwah untuk dirinya, tidak mengajak manusia hanya sekedar supaya mereka menjadi pengikut dirinya, tidak. Tapi dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya manusia itu mengenal Allah? Bagaimana supaya manusia mengenal agama Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana supaya manusia mengenal sunnah Rasulullah SAW? Tidak peduli apakah mereka akan mengenal kita sebagai seorang dai atau tidak apakah mereka akan mengingat kita sebagai seorang dai atau tidak. Yang penting manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dakwah yang ikhlas. Bagaimana supaya manusia mengenal Allah? Bagaimana supaya mereka mengenal agama Allah Subhanahu wa taala? Itu maksudnya. Jadi dia tidak mengajak kepada ta'assub, fanatik terhadap syekh tertentu tidak mengajak kepada ta'asub fanatik terhadap organisasi kemasyarakatan tertentu tidak bermaksud dengan dakwahnya supaya manusia mengikuti partai tertentu, tidak. Tapi dakwahnya semuanya dimaksudkan adalah supaya manusia itu mengenal Allah Subhanahu wa taala dan juga mengenal agama Allah. Itu maksudnya. Kul hadhi sabili ad'u ila Katakanlah ini adalah jalanku aku berdakwah kepada Allah Swt. bukan dakwah kepada dirinya sendiri bukan mendakwai manusia kepada syekh tertentu bukan mendakwai manusia kepada ormas tertentu tidak mendakwai mereka supaya memasuk pada partai tertentu tidak yang penting mereka mengenal Allah Swt, mengenal agama Allah sudah cukup ini yang pertama jadi seorang dai harus memiliki keikhlasan Kemudian yang kedua, di antara sifat yang harus dimiliki orang seorang dai adalah dia memiliki ilmu. Berdakwah di atas ilmu. Jadi dakwah bukan hanya bermodal semangat saja. Tapi harus didasari dengan ilmu agama. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Kul hadihi sabili ad'u ilallah 'ala basirah." ini adalah jalanku aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ala basiratin di atas basirah basirah artinya adalah ilmu menunjukkan bahasanya yang namanya dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ini diharuskan di atas ilmu tidak boleh seorang berdakwah sementara dia tidak mengetahui dengan, untuk kepada apa dia mendakwahkan seorang mengajak manusia yang lain untuk salat Sementara dia tidak tahu bagaimana cara sholat yang benar Mengajak kepada kalimat La ilaha illallah Tetapi dia sendiri tidak tahu makna kalimat La ilaha illallah Dakwah yang seperti ini Merusak lebih banyak daripada memperbaiki Jadi dakwah para rasul Dan juga para pengikutnya Didasari dengan ilmu Makanya Rasulullah eh, Allah SWT mengatakan ana wa manit aku dan juga orang-orang yang mengikuti aku. Menunjukkan bahasanya para rasul dan juga para pengikut mereka mereka berdakwah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka berdakwah di atas ilmu agama. Jadi bukan hanya didasari dengan semangat saja. Karena kalau orang berdakwah di atas kebodohan, di atas kejahilan, Mungkin saja dia menganggap sesuatu yang mungkar itu ma'ruf Menganggap sesuatu yang salah itu benar Atau menganggap yang benar itu salah Menganggap yang sunnah itu wajib Atau mengatakan yang wajib itu sunnah Mengatakan yang sahih do'if Atau sebaliknya mengatakan yang do'if sahih Tentunya yang seperti ini justru malah merusak agama bukan memperbaiki tapi justru malah meru merusak. Oleh karena itu, adab yang kedua ini penting. Seorang tidak boleh dia berdakwah kecuali di atas ilmu. Dan bukan maksudnya dia harus menjadi seorang alim ulama bukan. Maksudnya adalah ketika dia mengajak seseorang dalam sebuah masalah atau mengajak manusia yang lain memahami masalah tertentu, mengajak kepada permasalahan tertentu, dia harus menguasai permasalahan tersebut. Meskipun mungkin dia tidak mengerti permasalahan yang yang lain. Orang yang mau mengajak manusia yang lain untuk meninggalkan kesyirikan misalnya. Maka ketika dia mau mengajak manusia meninggalkan kesyirikan, dia harus mengetahui, memahami ilmu tentang syirik tersebut. Bagaimana dia menjadi bentuk kesyirikan dan apa bahaya syirik dan kapan seseorang disebut sebagai musyrik dan seterusnya dia harus mengetahui ilmunya jadi maksud dari di atas ilmu di sini bukan berarti harus menjadi seorang alim ulama karena seseorang tadi kita sebutkan dia bisa berdakwah sesuai dengan kemampuan dia seorang yang bisa hanya memahami yang bisa menghafal Al-Fatihah tapi dia memahami maknanya maka boleh dia mengajarkan Al-Fatihah dan juga mengajarkan maknanya kepada orang orang lain sesuai dengan kemampuan dia kalau memang kemampuannya hanya bisa mengajarkan Al-Fatihah silakan dia berdakwah sesuai dengan kemampuan dia yang tercela seandainya seseorang berdakwah tetapi di luar kemampuannya kemampuannya sekian tetapi dia berdakwah dengan yang tidak sesuai dengan kemampuannya, bukan kapasitasnya. Maka ini yang dicela. Tapi kalau kita berdakwah sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan ilmu yang kita punya, maka ini inilah yang dipuji. Kita berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian di antara adab dan juga sifat akhlak orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah dia mengamalkan ilmunya mengamalkan ilmunya Maksudnya apabila dia memerintahkan sesuatu kebaikan Jadilah dia kutwah Jadilah dia teladan bagi yang lain Di dalam melaksanakan kebaikan tersebut Menjadi orang yang pertama mengajarkan kebaikan tersebut Dan apabila dia melarang Maka adalah dia menjadi orang yang pertama Meninggalkan larangan tersebut Itu maksudnya Jadi dia mengajak manusia kepada kebaikan dan dia juga mengamalkannya. Melarang manusia dari kejelekan dan dia juga meninggalkan kejelekan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun?" Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Ini celaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengatakan sesuatu yang tidak dia kerjakan. Harusnya kalau dia mengatakan sesuatu kebaikan, maka dia kerjakan. Kabura maqatan indallahi an taqulu taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Jadi kalau kita mengajak manusia kepada kebaikan, maka hendaklah kita menjadi orang yang pertama mengerjakan kebaikan tersebut. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan Atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat baik? Wa tansawna anfusakum, kemudian kalian melupakan diri kalian. Sedangkan kalian membaca kitab Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berakal? Allah mencela orang-orang Yahudi yang mereka memerintahkan manusia dengan kebaikan sementara mereka tidak mengamalkan kebaikan tersebut. Jadi seorang dai di antara sifat dan juga akhlaknya hendaklah dia juga menjadi orang yang pertama berbuat baik, mengamalkan apa yang dia amalkan. Kemudian di antara sifat dan akhlak seorang dai adalah berlemah lembut dan juga hikmah di dalam menyampaikan dakwahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Hendaklah engkau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah. Hendaklah engkau berdakwah kepada jalan Rabbmu, jalannya Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah. Ini menunjukkan bahwasanya di antara sifat seorang dai ketika dia berdakwah adalah harus memiliki hikmah. Dan yang dimaksud dengan hikmah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini yang dinamakan dengan hikmah. Kapan dia harus berlemah lembut? Kapan dia harus keras? Kapan dia menggunakan dalil nakli? Kapan dia menggunakan dalil akli? demikian. Jadi dia harus hikmah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Yaitu dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Kemudian Allah mengatakan wal mau'izatil hasanah. Dan juga dengan nasihat yang baik. Nasihat yang baik ini maksudnya adalah kita berikan bagi orang yang dia memiliki ainat itu agak menentang agak menentang dari kebenaran maka orang yang seperti ini kita nasihati dengan baik ya kita bawakan dalil-dalil yang isinya adalah tentang dorongan atau dalil-dalil yang isinya tentang terhib yaitu e, penakutan ancaman Makanya ini adalah dengan dakwah dengan mau'izatil hasanah dengan nasihat yang baik. Kapan itu dilakukan? Ketika kita menemui seorang mad'u, seorang yang mau didakwai dan dia punya i'rad. Itu dia punya penentangan. Menentang atau malas. Maka orang yang seperti ini kita nasihati dengan baik. Adapun yang pertama tadi yaitu dengan hikmah adalah bagi orang-orang yang mereka memiliki penerimaan. Wajadilhum billatihi ahsan dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Ini diantara cara hikmah di dalam dakwah. Di antaranya, kalau memang dakwahnya perlu berdebat, dia berdebat. Dan dia mengetahui kapan berdebat, kapan tidak. Karena yang namanya berdebat, itu ada syarat-syaratnya, disebutkan oleh para ulama. Di antaranya, di antara syarat berdebat yang diperbolehkan, bahwasanya orang yang kita debat itu dia harus memiliki etikat yang baik atau memiliki kehendak yang baik. Jadi bukan hanya sekedar ingin menunjukkan kehebatan saja. Tapi dia berdebat dan ingin kebenaran. Itu diantara syarat-syaratnya. Kemudian juga diantara syarat-syaratnya kita harus kuat di dalam ilmu kita dan juga kuat di dalam menghadirkan ilmu tersebut. Karena yang namanya perdebatan ini bukan hanya butuh hafalan yang kuat Tapi harus kuat di dalam menghadirkan sewaktu-waktu dari hafalannya Kemudian di antara syarat-syaratnya adalah harus bisa menahan diri Artinya tidak mudah marah Sehingga dia mudah untuk mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang mendolimi orang lain Ini di antara syarat berdebat di dalam Islam Jadi berdebat bukan hanya sembarang berdebat saja Tapi berdebat yang ada syarat-syaratnya yang harus terpenuhi Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Hendaklah kamu mendebat mereka dengan cara yang paling baik. Allah mengatakan billati hiya ahsan, dengan cara yang paling baik. Apabila di sana ada beberapa cara yang baik, ini cara ini baik, cara ini baik, ini cara baik, cara ini baik, maka kita pilih yang paling baik di antara cara-cara tersebut. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ini adalah cara yang hikmah di dalam berdakwah. Jadi seorang mengetahui kapan dia berdebat, kapan dia mengeluarkan dalil tentang dorongan, kapan dia mengeluarkan dalil yang isinya tentang ancaman. Seorang dai perlu mengetahui perkara ini. Yaitu hikmah di dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk hikmah adalah mengetahui kapan dia harus lemah lembut. Dan ini asal dakwah adalah lemah lembut asal dari dakwah adalah kita berlemah lembut. Tidak boleh kita kasar dan keras di dalam dakwah kecuali dalam beberapa keadaan saja. Jadi pada asalnya dakwah itu dilakukan dengan lemah lembut. Termasuk kepada orang-orang kafir. Kita berdakwah kepada mereka, mendakwai mereka dengan lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengutus Musa dan juga Harun kepada Firaun dan Fir'aun adalah orang yang kafir. Allah mengatakan kepada Musa dan Harun, "Fakula lahu qawlan layyinan, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Wahai Musa dan Harun, hendaklah engkau katakan kepada dia yaitu kepada Firaun ucapan yang lembut, qawlan layyinan, ucapan yang lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Semoga saja Firaun ini ingat dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan ini kepada Musa dan Harun dan Allah tahu bahasanya Firaun nanti akan meninggal dalam keadaan kafir. Tapi Allah mengatakan menyuruh mereka untuk tetap berlemah lembut kepada Firaun. Dan inilah akhlak Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang lemah lembut di dalam dakwah beliau. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan al qalbi lan faddu min fa'fu anhum واستغفر lahum wasyawirhum wasyawirhum fil amr maka dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala lintalahum engkau lemah lembut kepada mereka seandainya engkau fadhan ghalidhal qalb seandainya engkau keras kasar dan juga keras hatinya lan fadhu min haulik misalnya mereka akan lari dari darimu jadi sifat Rasulullah SAW beliau adalah lemah lembut di dalam berdakwah itu adalah asal dari dakwah Dan boleh seorang da'i melakukan Atau keras di dalam berdakwah Di dalam beberapa keadaan Contohnya misalnya orang yang didakwai Mendolimi Berbuat dolim Maka dalam keadaan seperti ini Boleh dia untuk Keras di dalam dakwahnya Kemudian diantara adab di dalam berdakwah atau akhlak di dalam berdakwah adalah bersabar. Bersabar di dalam menjalani dakwah ini. Karena yang namanya dakwah ini kebanyakan kita melawan arus, melawan hawa nafsu manusia. Sehingga kalau seseorang melawan arus, maka dengan mudah sekali dia akan disakiti oleh manusia dan mendapatkan rintangan di dalam dakwahnya. Oleh karena itu seorang dai harus memiliki bekal yang satu ini, yaitu bekal bersabar di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Hendaklah engkau bersabar sebagaimana bersabarnya para rasul ulul azmi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh mereka adalah ulul azmi yang memiliki kesabaran yang sangat ekstra, yang sangat kuat. Sebagaimana kita tahu kisah-kisahnya di dalam Al-Quran. Bagaimana kesabaran Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun, siang dan malam. Ya, dan hanya beriman kepada beliau beberapa orang saja, tidak lebih dari 100. Itu selama 950 tahun beliau berdakwah siang dan malam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala bersabar atas gangguan kaumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Muddatsir Allah mengatakan ya ayyuhal muddatsir qum faandir, wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW Wahai orang yang berselimut Kum fa'andir Dalam kau berdiri dan juga mengingatkan manusia Ingatkan manusia, dakwai manusia Kemudian di akhir di akhir ayat atau di akhir ayat yang ketujuh Allah mengatakan wali rabbika fasbir. Dan untuk Tuhanmu maka hendaklah engkau bersabar. Menunjukkan bahwasanya dakwah itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Dan Allah SWT menceritakan tentang nasihat Luqman kepada anaknya, Ya Bunai, aqimis salah, wa'mur bil ma'ruf, wanha anil munkar, wasbir ala ma asabak, inna dhalika lamin azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat dan perintahkanlah dengan kebaikan. Wanha anil munkar dan cegahlah dari kemungkaran wasbir ala ma asabak dan bersabarlah kamu terhadap apa yang menimpamu. Artinya beliau menyuruh anaknya untuk menjadi orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar dan bersabar di atas apa yang akan menimpa dia ketika dia beramar ma'ruf nahi mungkar. Menunjukkan bahasanya yang namanya dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini adalah bukan sesuatu yang mudah. Ya di sana ada ujian, di sana ada rintangan, yang akan dihadapi oleh orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting di dalam berdakwah. Kita tahu bahasanya agama Islam ini adalah agama yang luas. Akan tapi berderajat-derajat. Artinya bukan dalam satu derajat saja. Ada perkara-perkara yang sangat fatal yang harus diketahui oleh setiap muslim. Dan ada perkara-perkara yang disunahkan, yang dianjurkan apabila diketahui maka itu afdal, tapi kalau tidak diketahui maka tidak sampai akibatnya fatal. Nah, ini seorang dai harus mendahulukan mana yang lebih penting daripada yang penting. Rasulullah SAW ketika beliau mengutus Mu'ath bin Jabal ke Yaman Beliau berpesan Ya beliau mengutus Mu'ath bin Jabal ke Yaman Untuk berdakwah di sana Beliau mengatakan Inna kata'ti qawman min ahlil kitab Falyakun awwala ma tada'uhum ilaih Syahadatu an la ilaha illallah Wa anna muhammadan rasulullah Sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi sebuah kaum dari ahlul kitab Orang-orang Nasrani Maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan Adalah syahadatu Allah ilaha illallah Wa anna muhammadan rasulullah Atau syahadatul e, syahadatu ilaha illallah Hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan Adalah persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah Itu yang pertama fa inhum ata'uka lidzalik apabila mereka menaati kamu untuk mengatakan la ilaha illallah fa'alimhum annallaha aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah apabila mereka menaati menaatimu mengatakan la ilaha illallah maka ajarkan kepada mereka bahwasanya diwajibkan kepada mereka lima solat setiap hari dan juga malamnya. Ya, setelah mereka mengatakan la ilaha illallah, ajarkan mereka solat fa atau kali dalik. apabila mereka menaati kamu yaitu mereka mau salat fa'alimhum annallaha aftarada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim katakanlah kepada mereka ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan sedekah yang wajib yaitu zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka. Kapan? ketika mereka bersyahadat dan juga ketika mereka berpuasa. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya nama dakwah itu harus mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Jadi kita harus mengetahui mana yang paling penting di antara perkara-perkara agama kita. Kita sampaikan kepada umat sehingga seandainya mereka meninggal mereka sudah tahu perkara yang paling penting di dalam agamanya. Karena yang namanya kematian ini datang sewaktu-waktu. Jadi seorang dai berlomba bagaimana supaya mereka itu bisa mengetahui perkara yang paling penting di dalam agamanya sebelum mereka dijemput, sebelum mereka mening meninggal. Itu maksudnya. Sehingga kalau mereka bertemu Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah punya modal. Modal yang paling besar untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seorang dokter misalnya Apabila menangani orang yang terkena kecelakaan Ada pendarahan yang deras Ada tulangnya yang patah Ada kulitnya yang robek Maka seorang dokter yang cerdas Yang berpengalaman Dia mengetahui mana yang harus didahulukan tentunya dia akan mendahulukan yang paling penting daripada yang penting. Pendarahan yang deras ini berbahaya. Tulang yang patah juga berbahaya. Tapi dia harus mengetahui mana yang lebih dahulu dia kerjakan sebelum dia mengerjakan yang lain. Tentunya dia akan mendahulukan untuk menghentikan pendarahan yang deras dahulu. Karena kalau sampai dia mengerjakan yang lain Seperti misalnya dia mengerjakan tulang yang patah dulu Sementara darahnya terus menerus mengalir Mungkin tulangnya bisa selesai Tapi setelah selesai darahnya sudah habis Tentunya ini tidak ada manfaatnya Jadi seorang dokter yang cerdas Yang cerdik Maka dia akan mengambil tindakan yang Lebih penting dulu daripada yang penting Demikian pula seorang da'i Dia adalah seorang dokter dokter bagi penyakit hati manusia. Maka dia harus mengetahui mana yang paling penting, yang paling dibutuhkan oleh umat daripada perkara-perkara yang yang lain. Dan yang paling penting di dalam agama kita adalah masalah akidah, masalah tauhid. Ini adalah yang paling fatal. Makanya tadi ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, yang pertama kali diajarkan kepada manusia adalah kalimat La ilaha illallah bagaimana mereka bersyahadat kepada la ilaha illallah. Itu yang diprioritaskan. Bagaimana manusia mengenal la ilaha illallah? Bagaimana manusia mengenal tauhid sehingga bisa mengerjakannya? Bagaimana manusia mengenal syirik dan juga macam-macamnya sehingga bisa meninggalkan kesyirikan tersebut? Ini adalah perkara yang paling penting di dalam agama kita. Oleh karena itu para nabi dan rasul yang mereka dakwahkan pertama kali adalah tauhid ini. Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Tugasnya apa? An i'budullaha mengatakan kepada manusia sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut dan jauhilah taghut. Yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Para rasul demikian mereka yang pertama kali mereka dakwahkan adalah kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu dalam Quran disebutkan kisah-kisah para rasul pertama kali yang mereka ajak adalah malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada sesembahan yang berat disembah oleh kalian kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam dakwah kita memprioritaskan yang namanya dakwah kepada tauhid. Adapun yang di sebagian yang dilakukan oleh sebagian orang yang mendahulukan fadailul a'mal keutamaan-keutamaan amal dibandingkan tauhid dan mereka melalaikan yang namanya tauhid maka tentunya ini adalah dakwah yang tidak benar mungkin sebagian orang semangat dia untuk melakukan sholat, sholat berjamaah, sholat malam tetapi dia masih melakukan kesyirikan masih memakai jimat, masih pergi ke dukun amalan yang dia lakukan itu dibatalkan dengan kesyirikan-kesyirikan tersebut. Karena apa? Karena tidak tahu mana yang paling penting di dalam agamanya. Semangat memang dalam melakukan ibadah, tetapi kesyirikan juga jalan. Sebagian orang atau sebagian saudara kita ada yang mendahulukan dakwah kepada khilafah Islamiyah. Mendirikan daulah Islamiyah. Tetapi lalai dan lupa dengan tauhid. Sehingga untuk mendirikan daulah tersebut dia harus mengorbankan akidahnya mengorbankan ketauhidannya demi mendirikan daulah Islamiyah tentunya demikian tidak dibenarkan jadi yang menjadi prioritas kita di dalam berdakwah adalah tauhid kalau tauhid benar maka Allah menjanjikan nanti akan diberikan kita kekuasaan kapan ketika kita tauhidnya benar kepada Allah Swt. tapi kalau tauhid kita tidak benar maka tidak akan diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi prioritas dakwah kita adalah berdakwah kepada tauhid yaitu e, syahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kita sampaikan tentang masalah dakwah ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Seandainya ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dan seandainya ada kesalahan, maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan dan saya memohon ampun kepada Allah. E, yang ada pertanyaan sekali lagi, e, pertanyaan ditulis baik kertas dan disampaikan ke depan. Bagaimana caranya berdakwah mengajak keluarga agar meninggalkan perkara yang sesat dan bid'ah? Sedangkan keluarga anak taklid buta pada kiainya. Tidak ada cara yang lain kecuali cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam berdakwah yang sebagian tadi sudah kita sampaikan. Di antara yang paling utama adalah kita berlemah lembut kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak kita. Kita dakwai mereka dengan lemah lembut di atas ilmu. Jadi kita berdakwah di atas ilmu yaitu sesuai dengan dalil. Kita sebutkan dalilnya dari Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian kita bersabar atas cobaan yang menimpa kita baik dari orang tua kita, dari keluarga kita yang lain. Sekalipun mereka memutus silaturahmi kepada kita karena kita mendakwai mereka, maka kita sebagai seorang dai yang mengejak kepada kebenaran tidak boleh membalas ter, e, perbuatan tersebut dengan memutus silaturahmi. Jadi kita tetap menyambung silaturahmi kepada mereka dengan terus-menerus menyampaikan kebenaran sampai kapanpun. Rasulullah SAW beliau mendakwai keluarga beliau dan beliau tidak putus asa sampai di akhir hayat beliau. Abu Talib adalah paman Rasulullah SAW, saudari saudara dari bapak beliau, dan sudah bersama Rasulullah SAW mengasuh Rasulullah SAW sejak beliau berumur 8 tahun. Ketika Rasulullah SAW menjadi nabi umur 40 tahun, itu Abu Talib sudah mengasuh Rasulullah SAW selama 32 tahun Bayangkan Sudah seperti anak sendiri Tetapi ketika Rasulullah SAW mendakwai kepada Keislaman, kepada agama Islam Abu Talib belum mau Masuk ke dalam agama Islam Tapi Rasulullah SAW masih terus meminta kepada beliau untuk Masuk agama Islam Sampai di akhir hayat Abu Talib Ya, ketika Abu Talib uh, sakit mau meninggal Maka Rasulullah SAW datang Dan mengajak beliau untuk masuk ke dalam agama Islam Sampai segitu Ya sampai di akhir hayat Abu Talib Maka Rasulullah SAW masih bersabar Dan masih mengharap Supaya pamannya ini masuk ke dalam agama Islam Meskipun akhirnya Allah menakdirkan Abu Talib ini tidak masuk ke dalam agama Islam Mati dalam keadaan kesyirikan Jadi Rasulullah SAW ketika beliau diutus di kalangan orang-orang Quraisy sebagian besar adalah keluarga beliau sendiri. Ada di antara mereka yang masuk Islam menerima dan ada di antara mereka yang tidak menerima. Abu Lahab itu adalah paman Rasul. Tapi dia termasuk orang yang paling menentang Rasulullah SAW. Bahkan namanya dicantumkan di dalam Al-Quran dan dibaca sampai hari kiamat bahasanya dia adalah termasuk penduduk neraka yasla naran hamiyah dia akan masuk ke dalam neraka. Itu adalah paman Rasulullah SAW sendiri. Dan ada di antara keluarga beliau yang masuk Islam. Hamzah, Abbas. Ini adalah paman Nabi SAW yang masuk ke dalam agama Islam. Jadi seorang Muslim, ya kita sebagai seorang keluarga, sekali lagi, ya kita e, mendakwai mereka dengan lemah lembut di atas ilmu dan kita lebih bersabar. Ya lebih bersabar karena mereka adalah keluarga kita sendiri dan sekali lagi jangan sampai kita memutus tali silaturahmi gara-gara mereka tidak lemah lembut di dalam menerima dakwah kita. Ini ada pertanyaan dari eh, hari-hari uh, yang kemarin yang belum terbaca. Di salah satu bagian salat, seseorang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW maka apakah hal tersebut akan menyebabkan sholatnya tidak diterima sama sekali? Iya, kalau misalnya dia menyelisih sunnah Rasulullah SAW di dalam hal yang berkaitan dengan rukun sholat, maka ini bisa membatalkan. Di antara rukun sholat misalnya adalah tumak nina, yaitu dalam keadaan tenang, mengerjakan sholat dalam keadaan tenang dan tidak tergesa-gesa. Ini adalah rukun sholat. Artinya kalau tidak dikerjakan Seseorang tidak tenang di dalam Sholatnya maka tidak sah sholatnya Karena Rasulullah SAW pernah didatangi oleh Ada seorang pernah masuk ke dalam masjid Dan Rasulullah SAW dalam keadaan duduk Kemudian dia sholat cepat Datang kepada Rasulullah SAW Mengucapkan salam Dijawab oleh Rasulullah SAW Kemudian beliau mengatakan Irji' fasalli fa'innaka lam tusalli Kembali kamu, sholatlah Dan karena sungguhnya engkau belum sholat karena apa? Karena dia tidak tumak ninah di dalam Karena dia tidak tumak ninah di dalam Sholatnya Karena dia tidak tumak ninah di dalam Sholatnya Kalau misalnya dia menyelisih sunnah Rasulullah SAW Menyelisih sunnah Di dalam hal yang berkaitan dengan rukun sholat Maka bisa membatalkan sholatnya Tapi kalau menyelisih sunnah Tidak berkaitan dengan rukun sholat Dan tidak meninggalkan sebuah kewajiban dengan sengaja maka tidak membatalkan sholat Bagaimana hubungan kita dengan guru kita Yang dulu adalah guru kita Tapi masih menyampaikan syirik dan bid'ah Apakah kita hadir di pengajian guru kita tersebut? Tidak Ya kalau kita sudah tahu tentang kebenaran Maka kita tidak menghadiri sebuah majelis Yang mengajarkan kepada kesyirikan dan juga kebid'ahan Kecuali dengan maksud mengingkari kecuali dengan maksud mengingkari. Tapi kalau kita tidak bisa mengingkari, maka kita tidak menghadirinya dan kita bisa menjalin hubungan dengan cara yang lain. Kita datang ke rumahnya, membawa hadiah berupa buku misalnya atau sebuah selebaran atau sebuah kaset. Ya, jadi bisa menjalin silaturahmi dengan bekas guru kita dengan cara yang yang lain. Bagaimana suami yang punya ilmu, yang tidak punya ilmu dan tidak mengerti masalah tauhid sehingga anak istrinya dalam kesyirikan dan meninggalkan sholat. Ini termasuk kewajiban seorang suami adalah mengajari keluarganya ilmu agama. Kalau misalnya dia tidak mampu dan tidak memiliki ilmunya, maka dia mengajak keluarganya ke majelis-majelis ilmu yang di situ mereka bisa menuntut ilmu, menyekolahkan anaknya di madrasah-madrasah yang mengajarkan kepada tauhid, Bolehkah kita menangis di makam Rasulullah SAW Karena rindu dan sayang kepadanya Boleh Jadi yang dilarang adalah menangis karena meratap Menangis yang karena meratap Maka ini dilarang di dalam agama kita Adapun menangis di depan kuburan Karena ingat kepada kematian Maka ini tidak mengapa Rasulullah SAW dulu pernah beliau berziarah ke makam ibunya dan beliau menangis di sana dan membuat menangis orang yang ada di sekitar beliau. Ini menunjukkan bahasa menangis karena rindu dengan seseorang, maka ini diperbolehkan. Yang dilarang adalah menangis karena meratap. Yang menangis karena meratap, menyesali atau menolak takdir Allah Subhanahu wa taala maka ini yang tidak diperbolehkan Demikian pula diperbolehkan menangis di dalam kuburan Karena dia mengingat kematian Karena dulu Uthman bin Affan radhiallahu anhu Beliau pernah masuk ke baki Dan belum menangis Ketika beritanya kenapa engkau menangis wahai khalifah Maka beliau mengatakan Yang kurang lebih maknanya adalah beliau mengingat kematian Ingat bahasanya di sana ada kematian Maka beliau menangis jadi yang dilarang adalah menangis karena meratap. Itu yang dilarang. Apakah termasuk kezaliman jika seseorang sengaja berlama-lama di raudhah sementara kaum muslimin yang lain pun sangat berharap agar bisa beribadah di dalamnya? Kalau misalnya kita melihat banyak orang yang ingin ke raudhah sementara tempatnya sempit dan orang yang mau ke sana banyak maka sepantasnya seorang muslim untuk memberikan kesempatan kepada orang lain. Jadi dia sholat e, sebentar saja, dua rakaat misalnya, kemudian dia segera meninggalkan tempat supaya saudara kita yang lain bisa sholat setelah kita. Karena kita sama-sama sebentar di sini. Ya paling di sini cuma dua hari, tiga hari, dan waktu kita hanya sebentar. Rasulullah SAW bersabda, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita senang dan cinta apabila kita diberikan kesempatan untuk sholat di Raudhah, maka termasuk iman kita adalah kita juga mencintai kalau saudara kita juga demikian. Jadi kalau kita juga senang diberikan kesempatan sholat di Raudhah, maka adalah kita juga memberikan kesempatan kepada saudara kita untuk sholat di sana. Jadi kalau dalam keadaan demikian, dalam keadaan penuh orang, sementara tempatnya sempit dan waktu kita hanya sebentar saja, maka kita sholat e, sekedarnya saja di raudhah, kemudian dia memberi, kemudian kita memberikan kesempatan kepada orang lain. Bagaimana pembukuan Al-Quran pada masa sahabat? Apakah termasuk syariat atau hal baru? yang tidak ada pada masa Rasulullah SAW. Pembukuan Al-Quran itu sudah diberikan isyarat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran ini berupa kitab. Makanya dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan Alif Lam Mim Dalikal Kitab. Kitab tersebut mengisyaratkan tentang pembukuan Al-Quran. Jadi pembukuan Al-Quran bukan sesuatu yang bid'ah pembukaan Al-Quran ini sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu adalah Alkitab berupa buku berupa kitab. Bagaimana hukumnya jika azan sholat Jumat hanya satu kali saja? Mohon penjelasan. Boleh kita azan pada sholat pada sholat Jumat satu kali boleh. Dua kali juga diperbolehkan. Karena azan dua kali ini adalah sunnah Utsman bin Affan radhiallahu anhu. Beliau yang memulai adzan Jumat ini dua kali. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah para khulafa rasyidin. Rasulullah SAW mengatakan, Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah para khulafa rasyidin. Di adzan Jumat dua kali ini termasuk sunnah khulafa rasyidin. Boleh kita adzan satu kali dan boleh kita adzan dua kali. Bolehkah kita menetapkan bilangan dikir atau waktu dikir sebagai dikir harian kita? Kalau misalnya dikirnya itu adalah muqayyad, yaitu dikir yang sudah terikat, yang sudah ditentukan jumlahnya oleh Rasulullah SAW, maka tidak boleh kita menambahnya. Contohnya misalnya dikir setelah sholat, itu membaca takbir 33 kali. Tahmid 33 kali. Tasbih 33 kali. Maka tidak boleh kita tambah. Karena ini adalah zikir yang sudah muqayyad, sudah terikat. Tapi kalau zikir yang bebas, maka boleh kita membacanya berapa saja tanpa dibatasi. Kalimat la haula wala quwata illa billah ini adalah zikir. Boleh kita baca bebas tanpa kita tentukan bilangannya. Boleh 10 kali, 20 kali, 30 kali. Yang dilarang kalau kita menentukan bilangan tertentu setiap harinya. Ya misalnya setiap waktu apa Kita membaca la hawla wa la quwata illa billah 20 kali Sementara Rasulullah SAW tidak pernah membatasi Pembatasan kita dengan 20 kali Dengan bilangan tertentu Maka ini tidak diperbolehkan Jadi kalau zikirnya adalah zikir yang mutlak Yang bebas Tidak ada terikat dengan suatu Maka kita baca secara mutlak juga Terserah kita membaca 5 kali 6 kali, 7 kali silahkan Semakin banyak, semakin banyak pahalanya jadi kalau zikirnya adalah zikir yang sudah muqayyad, yang sudah terikat, maka tidak boleh ditambah. Dan kalau zikirnya adalah zikir yang mutlak, maka kita baca sesuai dengan kemampuan kita tanpa dibatasi. Ini ada pertanyaan tentang masalah zikir setelah sholat. Apakah harus berurut seperti yang dulu pernah disampaikan? Zikir setelah sholat ini tidak harus berurut seperti yang kita sampaikan. Cuma lebih baik menurut para ulama diawali dengan istighfar. Yaitu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa salam dan seterusnya. Jadi tidak harus berurut. Takbir, tasbih, tahmid juga tidak harus berurut. Bisa takbir dulu atau tasbih dulu atau tahmid dulu. Ya tidak harus berurutan. Sebagian kaum muslimin berdalil dengan kuburan Rasulullah SAW untuk membangun dan mengubur seseorang di dalam kubur. Apa hukumnya? Eh, Rasulullah SAW beliau mengatakan laknatullahi ala yahudi wa nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid.